Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi yang cerah Ba'dal Fajar 20 November dari hari Senin kita lanjutkan kajian di Fakultas Al-Aqidah dari kitab Akidah Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah Faqala rahimahullah di dalam kitabnya Hadihi da'watuna wa aqidatuna ini adalah dakwah kami manhaj kami dan akidah kami Naro hadihil jama'ati al-mu'asirati al-mutakathirati sababan li furqatil muslimin wa id'afihim maka Syekh memandang jamaah-jamaah yang ada yang baru yang sangat banyak yang diinginkan Syekh di sini adalah jamaah-jamaah yang baru di zamannya seperti Ikhwanil Muslimin, seperti Jama'atu Tabligh, seperti Firqah As-Saruriyah, pengikut Muhammad Ibnu Surur, dan Firqah Al-Haddadiyah, dan yang lainnya. Adapun Al-Jama'at yang mutaqaddimah seperti Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah dan yang lainnya maka itu telah ada terdahulu. Maka Syekh memandang jamaat yang baru dan yang paling baru adalah Ihya Uturos yang mana Ihya Uturos di sini disambung lidahnya dari Abdurrahman Abdul Khalik oleh Firanda yang mana dia dari kelompok roja dan yang lainnya seperti al-jawaz dan yang lainnya. Maka Syekh memandang kelompok-kelompok dakwah yang baru ini yang banyak lahir bagaikan jamur-jamur di musim penghujan itu adalah perkara yang sababan li furqatil muslimin penyebab dari perpecahannya kaum muslimin wa ida'afihim dan menyebabkan kaum muslimin menjadi dhaif dengan wujudnya mereka. Maka selesai dari pembukaan tentang firqah-firqah adalah yang ada. Maka Syekh masuk kepada poin yang ke-16. Nara da'watal ikhwanil muslimina ghairu qadiratin wa ghairu salihatin li islah al mujtama maka kami memandang dakwah al ikhwanil muslimin dan dakwah al ikhwan al muslimin termasuk dari jamaat muasarah atau al muasirah al mutakathirah termasuk dari jamaah-jamaah yang baru yang mana dakwah ikhwanil muslimin dibangun dan diketuai dan dipelopori pertama oleh Al-Hasan Al-Banna di Mesir. Dan Al-Hasan Al-Banna seorang sufi, kuburi. Dan dia membuat Al-Ikhwanil Muslimin dengan sorohah mengatakan bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan kursi maka jalannya jalan politik. Bukan jalan seperti kita berdakwah, menyebarkan ilmu, menghafal Al-Quran dan hadis. Maka inilah kelompok ikhwanil muslimin yang mana mereka intinya adalah menganggap ingin mengagungkan Islam tapi dengan cara masuk kepada parlemen masuk kepada majelis nuab, DPR, MPR dan sebagainya. Sehingga mereka sama seperti kelompok-kelompok politik, partai politik yang lainnya. Dan itulah keadaannya di Mesir. Mereka sebagai partai politik. Maka kami memandang dakwah ikhwanil muslimin tidak mampu untuk menjadikan poros dakwah ahli sunnah misalnya dan tidak benar li islahil mujtama untuk meluruskan dan memperbaiki keadaan masyarakat dalam keadaan beragama mereka iz qad asbahat da'watu siyasiyatin Bahkan kami melihat bahwa dakwah ikhwanil muslimin sudah menjadi dakwah khosoh dalam politik. Tidak ada bedanya lagi. Maka di Indonesia namanya mereka apa PKB seperti itu, PKS. Maka seperti partai politik yang lainnya. Hanya nama saja. Namanya bagus, Ikhwanul Muslimin, Persaudaraan Islam dari kaum muslimin namun intinya sama seperti partai-partai politik yang lainnya. Maka Syekh mengatakan dan sekarang menjadi partai politik la ruhiyah yang tidak ada ruh mengajak kepada dakwah Islam wa aidan dakwata mubtadi'atin bahkan termasuk jika mengaku dakwah maka dakwah yang bid'ah Li'annaha da'watu ila mubaya'ati majhul. Karena di dalamnya terdapat berdakwah kepada bayat yang majhul. Yang mana mereka melaksanakan bayah seperti di zaman dulu. Dan orang yang dibayatnya majhul tidak diketahui. Karena kalau diketahui nanti siapa imam mereka bisa ditangkap. Wadawatu fitnatin dan mereka adalah dakwah fitnah. Dan ini yang terjadi di negara-negara Arab yang sekarang sudah hancur seperti di negara Yaman dan juga di Mesir tentunya tempat asal mereka dan juga di Suria terjadi kelompok yang ingin membebaskan dari Bashar Assad dari kelompok mereka FSH namanya dari Ikhwanil Muslimin dan yang kami terang-terangan jelas di Yaman adalah kelompok Al-Islah dan kelompok Al-Islah yang dipimpin oleh Abdul Majid az Dia adalah kelompok Ikhwanil Muslimin. Maka mereka bekerja sama dengan pemerintah luar mengambil dana dari CIA untuk melaksanakan reformasi. Dan mereka di saat melaksanakan reformasi kami mendapati di Yaman mereka tidur di jalan-jalan laki-laki, perempuan dan menguasai dari University Sana. Dipikirnya mereka orang-orang cerdik cendikiaknya, orang-orang mahasiswa. Seperti itu di mana-mana. Maka mereka kelompok Ikhwanil Muslimin membuat yel-yel yang menjatuhkan pemerintah dan dinyanyikan serempak dan melaksanakan demo di mana-mana mengorganisir demonstrasi dan membuat juga panggung-panggung dan yang lainnya. Maka ini dakwah mereka. Di jalanan mereka melaksanakan sholat. Bukannya di masjid. Maka dikatakan oleh Syekh. Dakwah tu fitnah. Karena memfitnah kaum muslimin dengan pemimpinnya, presidennya. Dan antum ketahui dulu di Suria tidak pernah terjadi pertempuran darah. Dan tidak pernah kita mengetahui siapa Bashar Asad. Dan tidak pernah mengetahui bagaimana kekejaman dia kepada kelompok ahli sunnah. Namun dikarenakan mereka kelompok ikhwanil muslimin, isqatun nizam, menjatuhkan pemimpin itu yel-yel mereka di mana-mana pada saat itu di negeri Arab yang jelas dicekoki oleh orang-orang kufar dan dibiayai oleh mereka dan kelompok Ikhwanil Muslimin orang yang terdepan untuk masuk kepada perkara-perkara yang diinginkan oleh kelompok kufar terutama isqatun nizam menjatuhkan pemerintahan yang ada maka akhirnya di Suriah yang tidak diketahui siapa Presiden Bashar Assad dan bagaimana kebenciannya kepada ahlu sunnah. Maka dikarenakan mereka merongrong pemerintah dan bahkan dengan fitnah mencela, mengejek dan demo di mana-mana yang akhirnya terjadilah apa yang terjadi pertempuran dengan sesama pemerintah dan rakyat dan kemudian akhirnya mereka membentuk pasukan-pasukan sipil dan meminta dari fatwa-fatwa orang-orang ikhwanil muslimin yang merusak difatwakan jihad akhirnya terang-terangan Bashar Assad menghancurkan mereka maka dihancurkanlah negeri yang dihuni oleh ahli sunnah katanya. Padahal mereka khawarij. Keluar dari pemimpinnya. Maka dihancurkan bahkan dengan masjid-masjidnya. Dan kelompok seperti Syiah dan Iran membantu mereka. Dan kelompok-kelompok kufar. Untuk menghancurkan kelompok ikhwanil muslimin. Maka inilah keadaan kenapa Syekh mengatakan Dakwah tu fitnatin bahwa mereka dakwah yang mengajak fitnah dan itu yang kami dapati 2010 di Yaman mulai mereka merongrong pemimpin mereka yang mana pemimpin mereka seorang muslim dan baik dan dohirnya memberikan kekuasaan-kekuasaan kepada bawahan-bawahannya namun memang sudah diumumkan pada tahun tersebut di negeri Arab jadwalnya adalah isqatu nizam maka mereka sudah menyiapkan miliaran dolar untuk membuat perubahan kata mereka reformasi di mana-mana di negeri Arab terutama agar Arab negaranya hancur maka hancurlah seperti sekarang Libya dibunuh presidennya oleh tangan-tangan mereka. Dan begitu pun di Mesir dan begitu pun di Yaman dan di tempat-tempat yang lain Tunis. Maka ini semua dari tangan-tangan dakwah ikhwanil muslimin. Maka Syekh mengatakan dakwah tu fitnatin. Dakwah kepada fitnah. Liannaha qaimatun ala jahlin wasairati ala jahlin. Karena dakwah mereka dibangun dari kebodohan, tidak mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah, menghafal Al-Qur'an dan sunnah, mempraktekkan di dalam kehidupan mereka Al-Qur'an dan sunnah, tetapi di atas kebodohan. Maka mereka hanya mencukupkan dengan bagaimana berpolitik di dalam Islam, Pelajaran-pelajaran mereka adalah bagaimana berpolitik dalam Islam. Akhirnya mereka bodoh dan mengumandangkan ingin membangun daulah Islamiyah wasairatun ila jahlin. Maka mereka membawa dakwah mereka kepada kebodohan. Wanansahu ba'dal ih ba'da al-akhwat ba'dal ikhwah al-amilina fiha minal afadil bitakhalli anha hatta la yudayyi'u waqtahum maka kami menasehati kata Syekh sebagian dari mereka orang-orang ikhwanil muslimin agar at-takhalli maknanya keluar dari Hizb Ikhwanil Muslimin ini. Agar apa? Agar mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka bertahun-tahun dengan kelompok Ikhwanil Muslimin. La yudayi'u waktahum fiha. La yang faul Islam wal muslimin. Yang mana mereka ikut kelompok ini tidak bermanfaat bagi keislamannya dan tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa 'alal muslimi an yakuna hammuhu annallaha yansurul Islam wal muslimin. Maka seorang muslim itu hakikatnya dia menyibukkan dirinya agar menjadi penolong bagi Islam dan muslimin. Adapun seseorang masuk kepada partai Ikhwanil Muslimin, maka dia telah menyia-nyiakan waktunya tidak bermanfaat bagi Islam dan tidak bermanfaat bagi orang-orang muslim bahkan cenderung membuat kepada fitnah. Wa amma jama'atu tablighi maka di sini Syekh masuk kepada kelompok yang kedua, kelompok di zaman now jama'atu tabligh. Wa amma jama'atu tabligh fa ilaika makatabahu al akhul fadil Muhammad bin Abdul Wahab al-Wusabi maka cukuplah bagi kalian apa-apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Wusabi dari muridnya Syekh yang sudah lama berdakwah di Hudaydah Maka jamaatut tablik adalah kelompok dari sempalan Islam yang ada di negeri Pakistan dan India dan Bangladesh. Maka dakwah mereka ma'ruf dengan dakwah dari tiga negeri tadi. IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh. Bukan merujuk kepada Arab. Padahal Al-Quran bilogatil Arabiin mubin. Padahal hadis-hadis Nabi dari ucapan Nabi dari Quraisy. Maka mereka mengajak kepada bahasa Urdu, bahasa mereka. Dan jamaah tablik didirikan sekitar seribu tahun yang lalu oleh Muhammad Ibnu Ilyas Al-Kandahlawi dan orang ini adalah seorang sufi. Dan dari kesesatan dan kesalahan atau tabligh yang dirangkum di sini oleh asy syeikh pertama yu'allimuna bil ahaditsa ad-dha'ifati bal mawdu'ah wa ma la aslalaha